Dan kata budak, yakni Utsman bin Affan Hani mengatakan, aku tidak pernah mendapatkan satu peringatan yang lebih mengenal kepada hatiku kecuali peringatan mengingat hadis Rasulullah SAW kuburan itu merupakan pintu gerbang kepada akhirat. Ma'asyur muslimin wal muslimat. Jamaah Masjid An-Nasr, pendengar Raja Sunnah di Cirebon dan juga yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Dari bilang kepada hari akhir, saya akan terangkan kepada antum semua tentang bagaimana perjalanan ruh orang mu'min sebelum datang kepada kita kematian. Ini akan salah satu bentuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bagaimana perjalanan yakni ruh seseorang ke langit sebelum datang kepada mereka kematian. Diriwayatkan dari Al-Sarrah Ibn Azif. ia berkata, pada suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengantarkan jenazah sahabat di kalangan Ansar. Al-Farra ibn Azib radhiyallahu taala anhu merupakan Periwayat hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang perjalanan mati seseorang dan hadisnya paling lengkap. Kalau kita ingin bertanya tentang hadis Rasulullah SAW yang menceritakan tentang masalah salat, maka lihatlah dan tengoklah hadis Wa'il ini Hujur. Ketika seorang bertanya tentang masalah haji, maka lihatlah dan tengoklah hadis yang diwariskan oleh sahabat Rasulullah SAW Jahir bin Abdullah. Jahir bin Abdullah. Ketika orang ingin bertanya tentang bagaimana perjalanan awal akhirat seseorang, maka hendaklah dia merujuk hadis al bin Azib radhiyallahu taala anhu. Beliau meriwayatkan pada suatu saat aku bersama Rasulullah SAW mengantarkan jenazah seorang di kalangan Ansar. Ini bayangkan masyarakat muslimin, seorang pemimpin dunia seorang pemimpin kaum muslimin yang turun ke jalan mengantarkan jenazah sahabatnya. Ini petunjuk yang mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan setiap orang hendaklah tidak pernah melewatkan kesempatan ini. Karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man man man syahidah jenazah man syahidah jenazah falahu qirat من شهد جنازة وأتبعه فله قيراط من شهد جنازة وصلى في الجنازة وأتبعه فله قيراطان barang siapa yang menyaksikan jenazah yang menyaksikan jenazah dari uh, meninggalnya sampai disolatkannya maka dia akan mendapatkan pahala satu qirat kemudian orang yang menyaksikan jenazah sampai dikuburkannya maka dia akan mendapatkan pahala di akhirat. Wa mal qiratu ya Rasulullah? Bagaimana takaran kirat itu wahai Rasul? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, yakni misla jabal al-Uhud, seperti jabal Uhud besar pahala dia. Jadi kalau dia mendapatkan dua kirat, maka dia mendapatkan dua yakni pahala sebesar gunung Uhud. Yang dikatakan على sahabat Al-Barra ibn aziz Rasulullah saw Alaihi mengiringi jenazah sahabatnya dari dari kalangan Ansar. Ketika jenazah itu dikuburkan ternyata kuburannya belum dibuat Riyadul Hakim. Dan ini salah satu bentuk dan isyarat kepada kita belum sempat lihatnya lahatnya, liang lahatnya dibikin jenazah tadi sudah sampai ke kuburan. Jenazah tadi sudah sampai ke kuburan. Ini merupakan salah satu bentuk realisasi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam asri'u bil wa in kana khairan fa khairun tuqaddimunahu ila Allah wa in kana syarran fa syarrun tad'unahu ala rifatikum hendaklah kalian bersegera mendahulukan jenazah apabila itu baik jenazahnya maka itu adalah kebaikan yang kalian persembahkan apabila itu adalah jelek maka kejelekan yang kalian letakkan di atas pundak kalian. Bayangkan di sini belum sampai kepada ya itu mayat tadi, jenazah tadi. Begitu sampai ke kuburan, lihat ini belum kuburan Kuburannya belum diisi. Ya. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang memindahkan jenazahnya dari Jakarta ke Sulawesi, dari Jakarta ke Bali-Bali Balikpapan, dari Jakarta ke Irian Jaya, dari Jakarta ke Sumatera dan lain sebagainya. Ini tentunya menyalahi dari apa yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi SAW yang gugur di dalam peperangan Uhud di Badar berjumlah 70 orang. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan mereka untuk dipindahkan dari dari Uhud menuju bahi Padahal kalau kita lihat jarak antara Uhud dan bahi sangat dekat. Apalagi sekarang yang sudah menjadi area kota Madinah. Dan apabila kita ukur dengan kilometer, maka hanya berjarak antara yakni 4 dan 5 kilometer. Tetapi apakah mereka para sahabat yang mulia ini dipindahkan dari Uhud menuju Baki? Tidak. Tetapi Rasulullah SAW langsung membumikan. Karena apa? Karena mereka semua yang 70 orang tadi dari kalangan sahabat Rasul berhak mendapatkan kebaikan karena mereka gugur di peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nilai mereka belum dikebumikan. Kemudian Rasulullah SAW duduk menghadap kiblat dan kami pun duduk di sampingnya. Seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Ini artinya kondisi para sahabat Rasulullah SAW ketika mendengarkan satu nasihat atau satu ceramah dari Rasulullah SAW. Dan ini merupakan adat talibul ilmi, di bagaimana mereka tunduk patuh, mereka mendengarkan apa yang dikatakan oleh gurunya. Dan adat yang seperti ini jarang sekali kita jumpai dan jarang sekali yang kita dapatkan. Oleh sebab itu, hidupkanlah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang dikatakan oleh Al Bara bin Azib. Rasulullah SAW mengarahkan pandangannya ke langit dan menundukkannya lagi ke tanah. Jadi mengarahkan pandangannya ke langit dan menundukkan ke tanah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah melihat sesuatu dan Nabi mengatakan Istaidu billahi min azabil qabri. Berlindunglah kalian dari azab kubur. Rasulullah SAW mengatakan hal ini, menyuruhkan hal ini sebanyak tiga kali. Kemudian Nabi SAW berdoa, dan ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ini doanya. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari adab kuburan. Aku berlindung kepada engkau dari adab kuburan. قال لي أشركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم به معشر المسلمين والمسلمات كما أحمد بن ناصر النصر بيثاره ذات بنرى برجح السنة اف في في شرق وجنرى الله سبحانه وتعالى أجلا أجلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفعك كان يأرم مبارنية المعيشة بحثا di antara mungkin sekarang ini tidak pernah memperhatikan doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW setelah mengucapkan tasyahud. Jadi setelah orang mengucapkan tasyahud, Asyhadu an la ilaha illallah majid, itu ada doa. Dan lebih daripada 50 hadis dari Rasulullah SAW yang sahih yang menerangkan, yang mengajarkan kepada kita untuk membaca doa setelah tasyahud. Salah satu doa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah doa Allahumma inni a'udhu bika min adabil qabri اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال Ini hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, aku mendapatkan doa ini seperti halnya aku mendapatkan satu surat di dalam Al-Quran. aku mendapatkan ini seperti aku mendapatkan satu surat dalam Al-Quran. Artinya bagaimana? Nabi SAW mengajari doa itu, atau doa yang tersebut tadi, tentu Rasulullah SAW mengajarkan kepada mereka satu surat di dalam Al-Quran. Jadi betul-betul hafal doanya. Ya. Nabi SAW mengatakan, Islam itu benar bin adabil qabri. Dan ini termasuk doa yang kita ucapkan ketika kita bertasyakun akhir ya Allahumma inni a'udzubika min fitnatil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal Kemudian Rasulullah SAW berkata membacanya tiga kali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seorang hamba mukmin jika terputus dari dunia, lalu dia menuju kepada kehidupan akhirat. Baru sejak itu Nabi SAW menceritakan tentang perjalanan ruh dari dasar dia sampai menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan ruh dari dasar seorang menuju Allah Subhanahu wa taala bukan hanya bukan hanya dialami oleh manusia-manusia biasa tetapi juga dialami oleh manusia yang paling sempurna yakni Rasulullah صلى الله عليه وسلم فمحي الرواية أن عائشه رضي الله تعالى عنها جاء الرواية إني بس أنتم لها في دلال صحيح بخاري بيرو معتدل عيشة رضي الله تعالى معتدل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغشاه الموت فجعل بين يديه إناء من ماء فجعل يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا رفيق الأعلى إلا رفيق الأعلى حتى قبل Seperti yang dikatakan oleh Aisyah adalah Nabi SAW ketika di akhir hidupnya beliau memintakan dan memerintahkan Aisyah menyediakan satu ember air. فجعل يدخل يديه في إناء maka Nabi SAW meletakkan tangannya di dalam bejana tadi dan memasukkan mukanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan La ilaha illallah, la ilaha illallah Sampai beliau mengatakan Bila rafiqillah lah Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Nabi SAW yakni meninggal dunia Sebelum Nabi SAW meninggal dunia, Nabi SAW mengatakan, Inna nilmau kila sakarat, sesungguhnya kematian itu memiliki sakarat ilmu Perjalanan ruh dari tubuh seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala Pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan apabila seorang hamba mukmin telah terputus dengan kehidupan dunia, perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah terputus dari kehidupan dunia, berarti orang yang telah meninggal tidak ada kaitannya lagi dengan urusan-urusan dunia. Berarti orang yang telah meninggal tidak ada kaitannya lagi dengan urusan-urusan dunia. Mau dia minum kendi di atasnya, mau dia menghirup Eh, menghirup eh, bau kembang wangi di atas kuburannya tidak ada hubungannya lagi. Ya. Mau kuburan tadi disiram pakai air mawar, air sungai atau air sumur tidak ada hubungannya lagi. Kenapa? Nabi SAW mengatakan apabila seorang itu terputus dari hidup satunya. Dan hadis ini dikuatkan oleh sabda Nabi SAW yang lain. Tidak rata ibnu Adam, ingkata amaluhu illa min salat. Apabila anak di itu meninggal, maka akan terputuslah amalannya kecuali tiga hal. Hal yang pertama, yakni sadaqah jariyah, sadaqah jariah. Hal yang kedua, yakni ilmu yunta bihi ilmu yang bermanfaat. Hal yang ketiga, waladun salih yad'u lahu anak yang salih yang selalu mendoakan dia. Tiga hal inilah yang tidak akan putus. Kemudian dalam riwayat yang lain, yasfahu mayyit salah satu akan mengikuti mayit itu tiga hal pertama yasfahu ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu kata Nabi SAW akan mengantarkan mayit itu tiga hal yang pertama adalah yang akan mengantarkannya adalah maluhu hartanya itu ikutan mengantarkan mobilnya dia dia beli mengantarkan ya ada 10 mobil dia beli dalam waktu dia itu semua mengantarkan ya istri dia itu harta dia kita mengantarkan anak dia itu harta dia mengantarkan ambulan yang dia sewa jadi uang dia mengantarkan semua mengantarkan saudara-saudara dia mengantarkan semua ini dua jenis dua dua hal yang akan mengikuti majlis kata Nabi SAW wajib kawahid akan tetapi jika mayat itu sudah dikuburkan semuanya pergi kullu ahibba'i hajaru semua kekasih-kekasihku pergi wa ana wahdi huna dan sedangkan aku sendirian di sini Yulian lahat ya menunggu datangnya hari kiamat ini Nabi salah banyak kawahid kalian tinggal bersama orang tadi satu apa itu amaluru amalan yang tinggal bersama orang tadi Amaluru amalan amalan lah yang akan menjadikan tenang kehidupannya di alam kubur. Ya. Amalan inilah yang akan menjadikan dia gundah di alam kubur. Oleh sebab itu kata Nabi SAW dalam riwayat yang lain, ketika amalan dia adalah amalan yang baik, maka amalan dia akan menjadi penerang di alam kuburnya. Ketika amalan dia terjelek, maka Allah akan merubah amalannya tadi menjadi orang yang berubah. Ya, dan dia selalu merasa ketakutan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di sini, misalnya apabila ruh itu diangkat oleh Allah, niscaya akan turun kepadanya para malaikat. Ini adalah kabar dari Nabi. Akan turun kepadanya para malaikat. Allah sungguh itu, disunahkan bagi orang yang dalam posisi nazah atau sakaratul maut, yakni memberikan ruangan yang luas dan dan mencapai semua gambar-gambar yang ada yang ada di sekitar rumahnya sehingga malaikat-malaikat kiramin barara ya ini tidak enggan masuk rumah dia ya tidak enggan masuk rumah dia dan diberikan ruangannya wangi wangi ya entah parfum entah kayu jahru entah apa saja yang wangi ya ketika orang itu dalam posisi dan maut jangan orang sakaratul maut ditaruh di tempat yang hina ya ditaruh dari tempat eh, ditaruh di tempat yang hina atau kita mendapatkan orang yang segera Rasul maut di tempat maksiat, segera pindahkan ke tempat yang baik. Dan segera kalau talqinkan mereka dengan mengucapkan La ilaha illallah. Niscaya akan datang kepadanya malaikat dari langit dengan wajah putih bersinar. Dengan wajah putih bersinar. Sekarang pertanyaannya, apakah seseorang bisa melihat wajah malaikat tadi atau tidak? Seorang apa bisa melihat wajah malaikat tadi atau tidak? Yakni dari perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini menunjukkan bahwasanya mereka melihat malaikat. Mereka melihat malaikat. Karena kejadian ini adalah kejadian yang akan dialami oleh setiap orang. Seakan-akan wajah mereka, mereka itu adalah matahari. Ya, sangking bersinar. Ya, cemerlang. Kalau memakai pakaian, maka putih yang begitu cemerlang. Ya, seolah-olah ia ya, keluar eh, cahaya dari wajahnya. Di mana mereka membawa kain kafan dan kamper dari surga, yakni pewangi wangi wangi dari surga. Malaikat tadi membawa kain kafan dan wangi wangi dari surga. Yakni hanutun min jannah, wangi-wangian dari surga. Kain kafan ini adalah untuk meletakkan ruh yang telah dicabut dan terbangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka duduk sejauh mata memandang, tidak ada kemudian eh, tidak lama kemudian datang malaikat maut dan duduk di samping kepala. Jadi mereka duduk di tempat yang jauh. Jadi sepanjang mata memandang kelihatan. Kemudian setelah itu ada malaikat yang tugasnya nyabut roh. Dan malaikat itu dinamakan malaikat maut. Dan di mana posisi malaikat maut ini duduk? Dia di persis duduknya di atas kepalanya. Oleh sebab itu, orang yang meninggal dunia, orang bisa sebelumnya, maka pertama kali kita dapatkan kakinya ini, Dan dingin kakinya itu terus akan melembet terus sampai ke kepalanya. Begitu ruh itu sudah dicabut, maka matanya dia akan mengikuti ruh tadi. Oleh sebab itu, ketika orang itu meninggal dunia, maka mata putihnya kelihatan jadi mata bola kelopak putih matanya itu kelihatan. Karena apa? Karena mata tadi mengikuti rohnya pergi. Mengikuti rohnya pergi. Dan malaikat maut lalu bisa berlum dari kepala seorang. Ini kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh orang mengarang, wah itu dicabut rohnya itu dari tangannya sehingga tangannya gerak terus. Oh itu dicabut rohnya dari kaki tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut rohnya dari kepalanya. Kemudian apabila roh itu adalah roh yang baik, maka malaikat mengatakan wahai roh yang baik. Dalam riwayat yang lain, wahai roh yang tenteram, keluarlah kamu menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Rasulullah SAW bersabda, kemudian roh tadi keluar meneteskan meneteskan bagikan tetesan air yang keluar dari mulut sendi atau syarif, ya dan malaikat tadi mengambilnya jadi roh tadi keluar dari tubuh orang tadi seperti air apabila rohnya itu adalah roh yang bagus keluar seperti hanya air yang keluar dan ditumpahkan dari kendi seperti keluar dan setelah setelah roh itu keluar maka roh tadi diletakkan di kain kapal yang putih dan diterbangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau rohnya itu adalah roh yang baik, rohnya itu adalah roh yang baik, maka semua penduduk langit dan bumi akan mendoakannya. Kemudian akan dibukakan pintu langit. Tidak ada satu malaikat pun penjaga langit kecuali mereka berdoa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kepada orang tadi dan agar ruhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ruh yang diridai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika malaikat mau mengambil roh tadi, maka roh tadi dibiarkan berada dalam genggaman, genggaman tangannya sekejap mata. Lalu roh tadi dengan sekejap mata diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala, "Wasarafatku rusuluna wa hum la yufarritun." Manusia diwafatkan oleh malaikat-malaikat kami dan malaikat-malaikat kami tidak melalaikan kewajibannya Al-An'am ayat 61. Kemudian ruh tadi menebarkan bau yang harum, ya, karena termasuk ruh yang baik. Dan bau harumnya seperti minyak kasturi yang di, akan dihirup oleh semua penduduk bumi dan penduduk lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, selanjutnya para malaikat membawa roh tadi yakni ke langit dan tidak ada seorang yang dilewati oleh roh tadi kecuali bertanya, siapakah roh fulan ini? Maka mereka menjawab, dia itu adalah fulan bin fulan maka mereka semua mengatakan, ya disangka sekali, rohnya sangat agung karena Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah orang yang baik selama berada di dalam uh, kehidupan dunia. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memanggil roh tadi dan dihadapkan roh tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberitakan para malaikatnya Wahai malaikatku, catatlah buku catatan amal hambaku ini di dalam kitab yang dinamakan kitab catatan amal-amal baik yang dinamakan kitab Illiyin. Kemudian seperti yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mutaffifun, Al-Mutaffifin ayat 19 dan 21, "Wa ma adraka ma Illiyun?" Kitabun marhum, yashhaduhu al-muqarrabun. Tahukah kamu apakah Illiyin itu? Kata Allah Subhanahu wa taala yaitu kitab yang bertulis dan disaksikan oleh malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah buku catatan amalan yang dicatatkan di Injil, maka Allah berfirman, kembalikan roh tadi ke bumi, karena aku telah janjikan kepada mereka, bahwasanya diriku akan menciptakan mereka. Dan aku akan mengembalikan mereka daripadanya dan mengeluarkannya dan mengeluarkan mereka pada kesempatan yang lain. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, setelah roh itu menghadap, maka Allah mengatakan kembalikan roh itu kepada kepada jasadnya. Karena aku janji kepada mereka akan menghidupkan roh tadi, yakni menghidupkan kami bapak-bapak pada hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala la yukhliful tidak pernah menulis janji. Jadi ketika nanti di hari akhir semua kehidupan itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan malaikat Israfil, hancur semuanya. Maka Allah akan bangkitkan manusia pada tiupan trompet malaikat Israfil yang kedua. Dan tiupan tadi adalah membangkitkan manusia dan menggiring mereka kepada mahsyar. Diriwayatkan dalam satu riwayat, tiupan kedua ini Allah Subhanahu wa taala mengirimkan hujan yang berwarna putih dan putihnya seperti air mani. Dan hujah tadi yang dimasuk adalah tanah dan kemudian mencari setiap tulang-tulang um, anak Adam yang telah meninggal dan Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia dari situ. Pada sebab itu ada bagian tubuh manusia yang tidak hancur. Ya, ketika dikubur ribuan tahun, bagian tubuh manusia itu tidak hancur. Nah mungkin di situ Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan tulang-tulang tadi. Ataupun kalau seandainya tulang-tulang tadi sudah hancur, itu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk membangkitkan manusia. Karena menciptakan dari yang sudah ada itu lebih mudah daripada menciptakan yang belum ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa. Ketika manusia itu belum ada, maka Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia itu dari tidak ada menjadi ada. Dan sangat mudah bagi Allah untuk menciptakan manusia dari yang sudah ada dan hancur menjadi tulang belulang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengumpulkannya, mengumpulkan tulang-tulang eh, tangan jari jemari kita, mengumpulkan tulang rusuk kita. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segalanya. Setelah manusia itu dibangkitkan lagi, maka begitulah mereka akan berhadapan dengan satu padang yang dimenas yang dilemahkan padang mahsyar. Kemudian roh tadi dikembalikan dijelaskan dia ke bumi dan roh tadi dikembalikan dan roh tadi berada di dalam jasadnya dan Allah Subhanahu wa taala yakni menanyakan pertanyaan-pertanyaan kubur. Kata-kata roh tadi dikembalikan kepada jasadnya tidak mengartikan kepada kita bahasanya kehidupan yang di, yang ada di alam barzah sama dengan kehidupan kita sekarang ini. Ini adalah makna yang gaib. Dan tidak perlu orang mengajarkan satu penelitian dengan cara memasang kamera infrared di dalam yang kubur atau dengan cara membuat kuburan dari kaca supaya terlihat tidak perlu. Kenapa? Karena ini masalah gaib. Manusia percaya atau tidak telah diterangkan oleh Al-Quran dan Sunnah bahwasanya ya ketika orang itu berada di alam kubur dia akan mendapatkan pertanyaan-pertanyaan kubur. Seperti hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Idza qubila ahadukum apabila kalian semua dikuburkan, atahu malakani akan datang kepada kalian dua malaikat." Asrafani asfadar yahriwanani hisan dan warnanya biru. Yukadu li ahadihima munkarun wa akhar nakir yang dikatakan malaikat tadi memiliki nama. Yang satunya namanya munkar dan yang satunya namanya Nasir Ya. Kalau hidarihi wa migrisarihi. Lihat apa yang dilakukan oleh malaikat tadi. dia Wajib besar yukrisarihi dan menundukkannya dan eh, membaringkannya. Kemudian setelah itu ditanya orang kami tentang pertanyaan-pertanyaan kubur. Nah, kondisi, yakni bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala dan cara malaikat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala menuduh karena itu urusan gaib, itu urusan gaib. Orang mencari-cari akhirnya digali kuburan ditaruh infrared di sana. Sehingga tersebar video di pemandangan uh, apa alam kubur dengan kamera infrared. Tidak, tidak demikian. Ini adalah orang yang disen atau orang yang nganggur. Ya, orang yang selalu mengkelapkan teknologi dengan alam gaib. Tidak pernah ngeklap alam gaib dengan, dengan teknologi. Apa yang dipikir oleh manusia itu terbatas. Saya katakan sekarang ini, tausiah air ini apa? Dingin. Tapi api itu apa? Panas. Membakar. Tapi air itu dingin, menyejukkan. Karean api adalah membakar, menghancurkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain kepada Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim apa? dibakar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada api? Ya nari kuni dan lama malaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah apa? Dingin. Kuni kardan. Jadilah dingin. Dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kehendak siapa itu tinggi? Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi jangan antum bikin-bikin. Ada sebagian orang yang ingin kebal terhadap api, ya apabila ingin kebal pada api, bacakanlah ayat ini seribu kali. Kemudian habis itu main bola api dengan kakinya tidak terasa panasnya. Kalau itu adalah salah satu bentuk penipuan syaitan yang masuk ke dalam tubuh seorang untuk menipu orang ah, ah, ah, supaya dia supaya dia meyakini bahwa kekuatan itu juga ada pada manusia. Allah Subhanahu wa taala menjadikan komplek hati yang panas menjadi dingin. Begitu pula tentang masalah alam-alam gaib, cerita tentang masalah gaib tidak bisa dikeluarkan, diketemukan dengan penemuan-penemuan manusia yang canggih apapun penemuan manusia tadi. Tidak bisa. Karena kehendak Allah Subhanahu wa taala lain. Kemudian contohnya apa? Air. Bagaimana sifat air? Air itu air itu sifatnya dia mengalir, mengaliri sawah-sawah, menjadikan tanaman itu jadi subur, bisa kita jadikan mandi, bisa kita jadikan untuk cuci beras, untuk minum dan sebagainya. Itu sifat air. Tetapi air itu bisa menjadi malapetaka dengan jendak Allah Subhanahu wa taala. Apa contoh malapetaka? Ya contohnya situ gintung. Apa contoh air yang jadi malapetaka bagi orang Indonesia ini? Contohnya tsunami. Air laut, orang biasa rekreasi di laut, tiba-tiba air laut itu muntah, memuntahkan air airnya ke daratan. Ya. Dan menggulung orang yang ada di daratan. Ditarik orang itu ke laut. Sehingga terjadi ribuan korban di sana. Ya. Ratusan korban atau ribuan korban itu. Kerugian tidak terhitung. Bumi Bumi yang sifatnya kita yang tidak tempat, tempat tidak tinggal ini adalah sifatnya menjadi tempat tinggal kita. Kita bisa tidur di atasnya, kita bisa nyaman di atasnya. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala mengendaki bumi ini digoncangkan, nah, maka bumi itu sudah tidak bersahabat dengan dengan kita. Langit tabiatnya apa? Langit adalah payung kita. Asap kita yang menaungi kita dari Ya, di sinar matahari yang mana apabila sinar matahari langsung bersinar kepada dunia ini maka akan membakar tapi dilindungi oleh yakni cahaya atau uh, atmosfer bumi. Langit yang menaungi kita akan menjadikan bencana bagi diri kita. Dengan kehendak siapa? Dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang jelek apabila umatnya atau hamba-hambanya sudah tidak mau lagi kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni apabila kalian mau meninggalkan semua kalian mau meninggalkan agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan rela, tidak akan rugi dengan kalian meninggalkan agama Allah ini. Bahkan Allah akan jadikan generasi lebih baik daripada kalian. Itu. Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tadi ke dalam jasadnya kemudian Rasulullah SAW bersabda, Iya, atas jenazah tadi dinyatakan memberikan bunyi-bunyi sandal-sandal sahabatnya, maka ketika ketika mereka sudah pergi dari kuburannya, maka akan datang kepada mereka dua malaikat yang menanyakannya. Yani jenazah tadi mendengar suara trompa atau sandal-sandal orang yang mengantarkannya, kita mengartikan kepada kita bahwasanya mayat itu bisa berhubungan dengan manusia dan bisa mendengarkan doa kita tidak. Yakni mereka mendengar apa yang kita ucapkan dan, dan mereka mendengar bunyi eh, sandal-sandal uh, kita yang ada di atasnya, tetapi mereka sudah tidak bisa menolong diri mereka sendiri, ya kecuali amalan yang mereka lakukan. Dan orang yang, di, yang ada di atasnya pun sama, tidak bisa menolong yang ada di bawah. Karena yang akan menolong adalah nafsi-nafsi amalan masing-masing yang mereka lakukan di dunia. Kemudian mereka akan ditanya siapa Tuhanmu, kemudian apa agamamu, apa kitabmu, apa kitabmu, dan apabila orang tadi bisa menjawab, maka orang itu telah lolos dari ujian atau fitnah kubur. Maka Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat 27. Ibrahim ayat 27. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya orang yang meninggal akan mendapatkan ketetapan dan keteguhan hati dengan menjalankan atau mengamalkan al-qaulu sabit. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah akan menetapkan hati orang beriman bil qauli tsabiti. Jadi perkataan yang tetap, nah qaulul tsabit di sini adalah tauhid fil hayati dunya wa fil akhirah. Kemudian setelah itu terdengar suara penyeru dari langit, sesungguhnya hambaku benar, maka hamparkanlah kepada mereka permadani dari surga. Artinya orang yang bisa menjaga tadi, dia akan melihat surga. Dari situlah mereka akan tidur dengan tenang sampai dibangkitkan hari kiamat. Di dalam riwayat yang lain diterangkan bahwasanya orang yang mendapatkan kenikmatan kubur itu meminta kepada malaikat, wahai malaikat, coba biarkan diriku menemui keluargaku untuk meminta, eh, untuk menghabarkan kepada mereka aku mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Kemudian malaikat tadi mengatakan, jangan tidurlah. Seperti halnya tidurnya pengantin baru. Ya, itu kata malaikat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya roh yang telah meninggal tidak mungkin dia akan kembali ke bumi ini dan menjadi gentayangan seperti yang digambarkan dalam sinetron-sinetron atau film-film yang sekarang ini beredar yang tujuannya menjadikan orang itu takut kepada mati dan tujuannya menjadikan generasi-generasi kita ke depan adalah generasi yang diafuninya memiliki iman yang lemah takutnya sama dulu layanan ya sampai anak kecil tiga saat oh, awal dari itu nanti ada hantu ya awal dari sini ada genderuwonya awal dari situ ada kuntil anaknya nah itu akidah yang disebarkan melalui yakni film-film yang tidak bertanggung jawab. Kita bangsa ini sudah 300 tahun dijaga, kita sudah Belanda 350 tahun. Ditambah lagi dengan jajahan akidah kita ini yang benar. Sehingga bangsa kita ini menjadi bangsa penakut. Kalau kemana-mana tidak berani dia mengeluarkan yang hak. Selalu berhubung diri saja. Ya, selalu menerima. Memang menerima itu adalah ajaran Islam. Tapi kalau selalu menerima jangan. Yang hak itu mesti disuarakan. Yang hak itu mesti dikatakan. Yang hak itu mesti diperjuangkan. Yang hak itu mesti kita pegangi, kita gigi dengan erat sampai ajal menyebut diri kita. Orang tadi orang tadi akan mendapatkan kenikmatan surga dari Rasulullah SAW yakni uh, mengatakan dia akan bisa memandanginya sehingga dia tidur dengan pulas. Kemudian orang yang sebaliknya yang tidak termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang banyak dosanya dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir, maka ketika ditanya tentang pertanyaan kubur tadi, mereka menjawab, aku tidak tahu, aku tidak tahu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan kepada mereka, wahai bumi, Wahai bumi, hampirlah orang tadi dan jangan sampai dia dia terlolos dari badan kamu. Maka bumi menghampit orang e, tadi yang dikatakan dalam hadis Rasulullah yakni bercerai-berai, berserakan karena hampitan bumi. Jadi dikatakan dalam riwayat yang lain bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan uh, siksaan bagi mereka dengan cara mengutus orang yang memegang palu. Dan orang tadi adalah orang yang bisu dan tuli. Bisu tuli buta. Kerjaannya cuma mukulin palu. Bayangkan orang yang bisu tuli buta. Kira-kira benar tidak teriakan-teriakan kita? Dengar tidak? Kita berteriak kesakitan dengar tidak? Tidak dengar. Orang bisu, orang tuli, orang buta sifatnya ini sifat yang Allah berikan kepada yang menghadap orang kafir dan orang munafik ini dah, sudah pas dia. Tidak pernah kenal belas kasih. Di di dalam api neraka lebih lebih lebih sesat lagi. عليها ملائكة غلال شداد لا يعصون الله تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Allah mensifatkan alaiha di dalam api neraka jahanam, Mana malaikat, malaikat, ghilazun, yang sangat kuat, syidadun, yang sangat keras, ya, angker, syidadun, la ya'asun ma'amaruhum tidak pernah bermaksiat, tidak pernah membangkang dari perintah Allah. Wa yaf'aluna nama yu'marun, dan mereka selalu mengerjakan apa yang uh, Allah Subhanahu wa taala perintahkan atas diri mereka. Ikhwan Fiddin yang maka Allah Subhanahu Wa Taala ini mungkin bagian pertama dari kitab uh, yang saya akan tuntaskan Insya Allah Taala. Kitab ini berjudul Masa fi Adabil Qabri wa Na'ibihi wal Hayatil Barzahiyah yang ditulis oleh Syekh Khalid Abdurrahman Asyayih Ya, yang diterjemahkan Perjalanan roh setelah kematian yang diterbitkan oleh Jarul Haq. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan pengajian ini insya Allah akan berseri dan berlanjut pada kesempatan-kesempatan yang akan datang. Kemudian Ikhwan Fiti dengan Allah apabila antum ada pertanyaan maka pertanyaan ini akan saya bagi dua pertanyaan dari pendengar radio Sunnah FM di Cirebon dan sekitarnya dan juga pertanyaan dari jamaah masjid uh, Masjid Bintaro di Masjid Anasar di Bintaro. Ya, mungkin saya kembalikan kepada studio supaya uh, menampung pertanyaan baik uh, melalui telepon atau melalui SMS. Pertama saya akan jawab pertanyaan dari pendengar atau jemaah Masjid Anam Terbintaro, Jakarta. Pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Anak saya umur 4 tahun sering bertanya Sering bertanya uh, Sering bertanya malaikat itu apa Allah itu apa, bagaimana cara menjawabnya agar dia paham tentang kondisi ilmu, kedangkalan ilmu saya. Ikhwan Fiddin, jemaat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah fitrah yang ada pada anak kecil. Inilah fitrah yang bersih ada pada anak kecil. Dia akan bertanya tentang Allah. Dia akan bertanya tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ketika, ketika kita semua berada di tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam, ketika kita semua belum dilahirkan dahulu, kita semua telah disumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perkataannya. Alastu bi apakah kalian sekarang ini mengatakan bahasanya aku ini adalah roh kalian itu ketika kita berada di tulang rusuk Adam dan kita tidak ingat ya dan kita semua mengatakan, Qalu bala, iya, iya Allah engkau, kita mengakui engkau adalah Tuhan kami semua. Tetapi ketika mereka dilahirkan, ada yang kafir, ada yang murtad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan Nabi SAW mengatakan kullu bani adam yulat eh, yulat yulat eh, kullu bani adam yulad ala fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw Ya setiap anak Adam itu dilahirkan atas fitrah. Fitrah di sini Islam. Bahwa ibunya lah yang akan menjadikan dia menjadi seorang Yahudi atau seorang Nasrani. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Pertama, jelaskan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segalanya. Kemudian Jawablah, bagaimana kalau anak kita menanya bagaimana sebelum Allah, maka kita katakan Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan kita semua dan Allah Subhanahu wa taala tidak boleh ditanya bentuknya bagaimana. Tetapi Allah memiliki nama, sifat, kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni memiliki Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, penglihatan, tapi semuanya tidak sama dengan makhluk cara penglihatan tapi semuanya tidak sama dengan makhluk. Itu saja mungkin pelajaran bagi bagi anak-anak kita. Kalau bertanya tentang masalah malaikat, maka jawablah seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW. Malaikat itu memiliki sayap dan sangat besar sekali. Dan kepala malaikat itu adalah malaikat Jibril. Alaihi salam, alaihi salam. Dan Jibril itu memiliki sayap yang panjang dan besar sekali. Apabila satu sayapnya digenggam, maka akan menutupi dari ujung e, dunia kepada ujung yang lainnya. Itu sayapnya saja. Ya satu sayapnya saja. Bagaimana dengan dua sayapnya? Dan langit yang kita lihat ini adalah batas adalah batas pandangan akhir kepala kita. Kemudian lensa yang digunakan untuk meneropong bintang-bintang di langit itu adalah lensa yang mampu meneropong sampai itu saja. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit ini tujuh lapis. Dan langit yang kita lihat ini adalah ini adalah yang di bagian belum belum seberapa daripada bagian langit yang pertama. Dan manusia ini sangat kecil sekali. Lemah manusia. Dan Allah katakan manusia itu diciptakan min ma'in ini dari sesuatu yang hina. Dan sesuatu yang lemah. Maka manusia tidak pantas tidak layak untuk menjadi seorang yang sombong. Sombong itu adalah sakit Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang berbuat sombong di atas bumi ini, maka dia telah mengambil bagi Allah Subhanahu wa taala. Hal dirinya lagi, Kesombongan itu adalah pakaian buat Allah. Barang siapa yang mengambil kesombongan dan meletakkan kesombongan itu pada diri dia, maka dia jadi telah mengambil bagian Allah Subhanahu wa taala. Kesombongan itu Bukanlah orang berpakaian bagus, berpakaian berpenampilan yang mewah, mobilnya mewah, bajunya mewah, dia ya, rumahnya mewah. Iya. Tetapi contoh yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah Zafarul haqqi wa ghaddun nas. Zafarul haqqi yakni menolak kebenaran, menolak kebenaran wa ghaddun nas dan menghinakan manusia. Itu sombong. Zafarul haqqi benar, tapi benar di sini adalah di langit. Benar di sini adalah benar menurut Allah, benar menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tolak, ah tidak mungkin ini benar, ini nyalain nyalain zaman, tidak mungkin, ini sombong. Ya. Wakan dan menghilangkan manusia. Kenapa dikatakan menghilangkan manusia adalah karena perbuatan sombong? Karena Allah berwabah karena Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia ini dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, jangan pernah kita ini merubah kita Allah. Alisnya kurang melengkung gigi dicukur. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita, terimalah itu sebaik-baik ciptaan. Tidak ada orang yang mampu di dunia ini menciptakan seperti ciptaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Kalau engkau bersyukur maka aku tambah nikmatku atas kalian. Kalau engkau kufur maka azabku adalah amat amat pedih. Itu mungkin cara menjawabnya. Nah, ada pertanyaan lain? Baik Ustaz, ada satu, <clears throat> ada beberapa pertanyaan yang mulai masuk Ustaz. Ya, Ya. ya. Ya. ya. Yang pertama yang pertama adalah dari seorang hamba Allah yang bernama Budi Ariwibowo. E, pertanyaannya demikian. Ada beberapa cerita yang sudah menyebar dari mulut ke mulut mengenai azab kubur, seperti mayat yang sudah dimasukkan ke kubur lalu tidak lama berselang kuburan dibuka dan mendapati tubuh mayat sudah terbakar dan ada bekas siksaan. Ada juga ditemukan tubuh mayit yang masih utuh walaupun sudah lama meninggal. Mengingat adanya isu-isu cerita seperti ini, bagaimana sebenarnya menurut Islam dengan pemahaman salaf mengenai fenomena-fenomena yang sudah menjadi cerita yang memasyarakat dan bahkan banyak sekali uh, sinetron yang dibuat berdasarkan cerita ini, Ustaz? Paham. Uh, pernah ya Abi di Cirebon dan Allah Subhanahu wa taala yang menanyakan tentang fenomena cerita-cerita tentang azab ah, kubur bahasanya ada ini satu fenomena orang dikubur kemudian diganti lagi ya kemudian terdapat luka bakar dan sebagainya ada uh, cerita lagi ketika dikubur juga kuburannya ada ularnya dan sebagainya banyak sekali bagaimana ini menurut salaf atau menurut ajaran ahli sunnah wal tentang fenomena ini saya katakan Allah Subhanahu wa taala mungkin mempercepat azab bagi mereka dengan menambahkan kejadian ini kepada manusia sehingga manusia tidak sadar dan cepat Tetapi kalau itu tidak terjadi pada seseorang, maka tentu kita harus percaya bahwa di alam kubur itu ada azab dan ada nikmatnya. Itu saja. Baik itu ada kejadian tubuhnya hangus, tubuhnya seperti kebakar, ada cerita yang disebut cerita saya pernah mendengar cerita ada orang menguburkan mayit, jadi tinggalan jamnya mandul nah, ya, mahal, lima puluh juta, 100 juta. Kemudian karena saking mahalnya digali lagi kuburan tadi. Ya. Kemudian pasti apa mayatnya itu ternyata sudah kosong, enggak ini. Kalau itu ada, itu salah satu bentuk percepatan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada manusia agar mereka itu sadar terhadap uh, adanya azab dan siksa kubur. Tetapi kalau ini tidak terjadi pada orang lain, maka tidak boleh kita mengingkari azab kubur. Ya seperti itu. Tetapi jangan pernah kita menjadikan cerita-cerita seperti ini adalah dasar kebenaran tentang masalah-masalah syekh. Dan pemikir-pemikir sinetron seharusnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang-kadang menggambarkan satu cerita tentang masalah al-ghaib yang berlebihan. Ada bumbu bisnisnya, ada bumbu sinetronnya, dan berlebih-lebihan. Seperti itu. Dan kadang-kadang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diceritakan yang pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu tidak benar. Ya. Oleh sebab itu, cerita sinetron dan sebagainya jangan dijadikan sebagai patokan kebenaran. Tapi patokan kebenaran itu apa? Patokan kebenaran itu adalah apa yang datang dari Allah dan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian dari masjid jamaah masjid anak tersilakan. Waalaikumsalam. Yes. Iya. Silakan bagi para pendengar Radio Dakwah Sunnah Anda pun bisa berpartisipasi, di 0231488728. kalau cerita-cerita tadi di di blog up dan sebagainya, saya katakan kaya kita di dalam masalah cerita-cerita yang berkenaan, berkenaan tentang masalah alam gaib, cerita-cerita yang berkenaan tentang masalah kuburan, cerita-cerita yang berkenaan tentang masalah roh, Yang alunaka anir roh, kulir roh min amri rabbi. Mereka semua berdaya dalam masalah roh. Katakan Muhammad, roh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa Apabila kita menceritakan tentang masalah gaib, kemudian ada tambahan-tambahan seperti ini, memang enak didengar. Tetapi itu bukan satu hak, bukan satu ke, ke bukan satu kebenaran, bukan satu kebenaran. Kita dengar seolah-olah merindingkan, yang membuat hati kita bergetar, jiwa kita takut, ya dengan kejadian-kejadian seperti itu. Tetapi tidak itu bukanlah satu mengandalkan kebenaran yang mesti dipercaya oleh seorang. Tetapi itu merupakan salah satu bentuk penyempurna atau aksesoris kalau kita katakan aksesoris daripada kebenaran-kebenaran ada. Kebenaran itu ada aksesorisnya seperti yang di cerita yang dulu tadi atau tidak ada maka kebenaran itu tetap ada dan tetap berlaku. Seperti itu. Ini mungkin kayaknya kita dalam dalam mensikapi cerita-cerita yang demikian, yakni kaidahnya adalah kita kembalikan apakah yang diceritakan tadi pernah diceritakan oleh Rasul, pernah diceritakan oleh para sahabatnya atau tidak. Kalau tidak, maka cukup di situ saja dan tidak boleh dijadikan cerita tadi sebagai cerita kebenaran. Begitu. Nah. Ya, silahkan. asumsi Ya, silakan bagi para pendengar yang ingin berpartisipasi bertanya kepada Ustadz di 02314887228. Eh, sambil menunggu penelponannya masuk, Ustadz kembali ada pertanyaan tentang masih berkaitan dengan materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Uh, apakah benar orang yang mati tenggelam adalah dapat dikatakan sebagai syahid? Kemudian, apakah sama pula uh, penghisabannya terhadap orang yang mati di e, di daratan atau yang dikebumikan di kuburan. Terima kasih Ustaz. Memang dalam hadis Nabi SAW dan hadis sahih itu termasuk orang yang mati syahid. Tetapi syahid itu bermartabat, berjinjak, bertingkat. Syahid mati syahid yang paling mulia adalah syahid untuk menegakkan kalimat Allah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada syahid yang kategorinya adalah membela diri dan mempertahankan diri dan mempertahankan jiwa seperti contohnya orang yang melahirkan, seperti contohnya orang yang yang ditelan badai, ditelan banjir, atau orang yang orang yang uh, mati tenggelam, jadi termasuk syahid. Tetapi pahala kesyahidannya tidak seperti, tidak atau tidak sama dengan orang yang mati syahid gugur di medan peperangan. Kemudian hisabnya, ya hisabnya sama, hisabnya sama dengan orang-orang yang mati di kubur. Karena lafaz yang ada dalam hadis Nabi SAW tidak kubira hadukum apabila salah seorang di antara kalian dikuburkan. Dikuburkan di sini, bagaimana orang itu tenggelam, bagaimana cara menguburkannya? Kalau orang itu sudah tenggelam dan tidak ada di depan mata kita, artinya jika dia tidak ada, tidak terlihat di depan mata kita, berarti orang tadi sudah dikubur. Apabila orang itu sudah tenggelam dan jasadnya tidak ada di depan kita, hilang dadanya berarti orang tadi sudah dikubur. Begitu pula orang yang di pesawat, mama pesawatnya nyusup ke samudera mana gitu, jatuh ke samudera mana, kemudian meledak, jasadnya hancur sebelum sebelum uh, diketemukan, ya tidak diketemukan kecuali potongan-potongan darinya, itu sudah dikuburkan berarti sudah dikuburkan. Karena hakikat daripada kuburan itu, kubira artinya ya, kubira di situ artinya ditutup Nah orang yang meninggal itu artinya mereka sudah ditutup. Ya, dari tutup, matanya ditutup, kemudian baju dia ditutup apa tubuh dia ditutup dengan kain kafan kemudian dimasukkan ke liang lahat ditutup lagi ya itu adalah uh, makna kubira ahadukum hisabnya ya yakni penghitungan amal eh, amalan amal seperti orang-orang yang meninggal di daratan berkaitan dengan eh, pertanyaan kubur dan sebagainya ya satu lagi dari Antum, kemudian saya tutup pengajian ini. Satu lagi dari uh, Jemaah Masjid Anasar, kemudian saya tutup uh, pengajian ini. Silakan. Baik Ustaz, eh, mungkin ini satu pertanyaan terakhir yang Ustaz berikan. Uh, apakah yang harus dilakukan oleh saya ketika mendengar berita kematian tetapi hati saya tidak terenyuh, bahkan mata saya pun tidak menangis, hati saya pun tidak merasa rasa takut dan ketika e, berziarah kubur pun ataupun mengantar orang yang melayat seperti tidak ada rasa apa-apa Ustaz. Apakah yang harus dilakukan oleh anak? Apakah hati saya sudah mati Ustaz? Ya. Terima kasih. Pertanyaan apakah kalau seandainya e, orang itu mendengar tentang berita kematian, tentang masalah hatinya tidak terenggut, tidak takut dan lain sebagainya. Dikhawatirkan hati ini adalah hati yang ram, hatinya telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hati yang demikian adalah hati pelaku-pelaku dosa dan kemaksiatan. Di hadis Nabi SAW meriwayatkan oleh Imam Ahmad, "Idza aznaba al-mu'min aw idza aznaba idza aznaba idza aznaba ahadukum nukita ala qalbi nuqtatan sawjah." Apabila salah seorang di antara kalian berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan titikkan di dalam hatinya titik yang hitam, noda hitam. Setiap kali dia berbuat dosa, dia titikkan hati dalam hatinya titik yang hitam. Sehingga titik yang hitam tadi menyelimuti kalbunya, menyelimuti hatinya, dan dia tidak bisa menyerap lagi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kebaikan yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah itu, yakni orang-orang yang tidak renew, tidak ter, tidak merasa uh, e, tidak merasa ada satu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika datang kematian, berarti orang ini harus banyak mengasah hatinya, dibersihkan dulu hatinya. Dan cara cara membersihkan hati pertama dengan cara yakni banyak menghadiri dan banyak melihat kejadian-kejadian yang berkaitan tentang masalah kematian. Ini salah satu caranya. Kemudian orang ini bisa terjangkit dua penyakit yang pernah disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, yakni dia memiliki atau dia sedang terjangkit dua penyakit. Penyakit yang pertama adalah kasratul amal. Banyak berharap, banyak berandai, banyak bercita-cita tentang masalah dunia. Yang kedua penyakit dia, dia adalah apa? Istibahul hawa selalu mengikuti dan mengekor kepada hawa nafsunya. Apabila dua penyakit ini ada pada orang ini, maka hati dia akan tertutup. Bahkan para ulama mengatakan apabila seorang telah terjangkit dua penyakit ini, akan lahir enam penyakit hati yang lainnya. Akan lahir enam penyakit hati yang lainnya. Ini mudah-mudahan yang kita yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat dan uh, jazakumullah khairan kepada antum jamaah masjid Anasar di Bintaro yang telah mendengarkan kajian ini dan juga pendengar radio Asuna FM di Cirebon dan sekitarnya.